Bismillahirrahmanirrahim. Jadi istiqomah dalam akhlak. Jadi orang menya orang just the way you are, be yourself, jadi diri sendiri. Sanajan entrepreneur di mana wae. Jadi ke, ke, kemarin ngomong yang Mang Yana Umar bobotoh, Mang Wani kan dirinya Gen Persib, Wani itu pas Persib main Maghrib, dirinya adaan make speaker Jamrud nu eta wanian sok teh bising maut kerki kituan, teu naon naonan jadi sholat leh dak pernah saya di Braga dulu seberageng motor tong tang tong tang wah sing baru rinyai samurai teh ngadu pedang sama letik tong ditinggali di letik nah kan mang gedean kalem eh kumaya ngadamai kena datang polisi Bandung Tengah Bandung Barat tuh bisa nggak seorang kasir kelki ngilu wudhu naon pak ngiring wudhu cik menta koran urut ngampar harapun anu perang kuma komen pertama nama bubar anjing anu sholat tuh ku sholat mah bubarnya make tanaga tuh hmm, tuh wasta'inu bisobri Pasolah saya tidak lakukan itu kalau saya nggak gaul dengan Quran. Jadi ngelawan WHC mah ku sholat. Sholat. Pemajikan pas saya yak sholat weh. Hese ngahudangkan anu itikap ku sholat weh seberapa kali takbir Allah Allah ngore jagus ya nyolatan urang mun hudang wae harewaskeun la ilaha illallah ngorenya eta gaul syariah gaulna nyinggung gak? Ente tapi ada kesadaran da jelema mah kabegesian kumawat maka dakwah nu paling enteng mah menerangkan bab kematian menyentuh masalah ibu ayah indung terlebih nyeri ngelahirkan orang tibatan ngelahirkan lamun anak nulahirkan atau soleh ibu kita kita nginjak puntung rokok dijilat diletak sian anak luka bakar terido nyakai hati kotokan terdirek diletakkan mamah lebih terido mun epi nu dilahirkan asup neraka tamun orang tuh soleh teh kalau orang tuh nyeri pisan maka mati nul ahlak salimul akidah selamatkan akidah muha salamat mun tegaul karena yumaji sanihi yunasironihi pa abawahu tergantung lingkungan jadi majusi jadi nasrani tergantung lingkungan salimul akidah sohihul ibadah mati nul ahlak tina benerna ibadah teh nguatkan ahlak kowiyul jismi tong melendoh emang Nusolema, mah nugaul mah oprod memanah menembak saya mah naon weh karena banyak sekarang perempuan yang ingin ditembak jadi latihan menembak banyak tebing kudu kuat ulama jihad jihad beri batuk ah musuh geseri tong dipaehan siapa, tahu payah sorangan senang kayak Kawiyul jismi, olahraga mang, memanah berenang, biar bisa merenangi kehidupan. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Ya. Dakwah, datangan. Si Ganu tadi teh dongeng si aww, Tungtung nama kan melendoy, tersentuh. Kenapa tidak mau menyentuh? Karena tidak berhak untuk disentuh kecuali kolbuna dengan doa. Akhirnya kan ngomong sambil berbinar-binar air matanya. Terus aku harus kembali ternyata banyak dosa ya dari obrolan ini teh. Allah lebih merindukan hamba yang kembali pulang kepadanya lebih dari bahagianya seorang anak gembala yang hilang perbekalan dan anak gembalaannya. Allah lebih bahagia. Akhirnya aku harus gimana? Hijrah. Bere baju na, entong ukuri dongengan tah, mukena na, tah gamis na. Tuh banyak yang out of the zona tapi yaitu memberi solusi bukan mencari sensasi salimul akidah orang mengkau akidahnya kudu bener sohihul ibadah solat malamnya dikuatkan karena dakwah terberat itu di solat malam menyebut orang-orang target dakwah kita yang kita sebut dan dia tidak tahu kita sebut seperti Umar luluh lantai itu karena doa Nabi maka jangan kejar fisik dan cantiknya atau ganteng dan gagahnya capek jangan kejar kalau kau cinta setengah mati tikung di sepertiga malam rental ngarana mohon izin aku meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan robku di sepertiga malamku cara bercinta yang paling asik itu di doa mang uh Raisa ge oyag ku doa ya Allah Raisa ya Allah nah nyamper ke ngan si mus nu halus asup dihitbah langsung ku si mus untuk keupahanku isana saya mau stabil kehidupan Ku doa mah hanya doa yang merubah takdir. Matinul ahlak kawi jismi mun gering hudang petingnya melenoi Subuh waya juga hamster kill. we sarung deh. Sabara kilo si sarung deh. ay kuliah S3 di luar negeri gawe offroad ay ke masjid melenoi. Jadi perjalanan terkeren, ternanjak, terjauh teh sebenarnya ke masjid. Asli mah berat ke masjid mah sampai harus merangkak numun apek mau apa halana manusia terkaya dunia teh orang yang sholat rokaat dua rokaat sebelum su subuh ke masjid mah the real man go to masjid lain cowok sejati itu ke masjid mah ganteng modis sispek awakna gagah sok ngiluan jumba poe minggu harapun borma pret tara ke masjid mamang tong dipilih jadi salaki urang teh berarti dia cowok PHP kenapa Allah aja ditinggalin apalagi kita ya jadi nu gaul mah nu ka masjid menang amalan masjid sok ayeuna primus hijrah teku Wisnu mesti baheula Reza Rey, orang artis lain kasep henteu teu ka masjid nih, hirup deui ah sing era tuh Nabi Yusuf gaul tapi soleh kasep ngorakene Nabi 50% ganteng lalaki ayah di Yusuf versi on the spotnya 25% ayah di Nabi Muhammad 15 persen dinukar ngomong saya sana dibagi-bagi Bayar tuh udah takdir ya sama nya gaul eh Yusuf tuh gaul aja naik ibadah ini menges miskin sombong deh mun sangsara Isa sangsara ibadah bengar Sulaiman ibadah Ya, orang tuh ibadah sahamane ya sese banget wudhu maksud teh nyak. Jadi non tadi teh? Gaul tapi soleh teh kunciannya salimul akidah, sohihul ibadah, matinul ah-, ahlak, koi qawiyul jismi, kuat awakna. Jika Rasul sekali nonyok di perang, cedak paeh. nyagi lain baru dak BFC. Nya. Tapi di Ciduhan dengan lawan tak kudu proporsional. Sanu kudu Ciduhan, sanu kudu tengah. Ayo Rasul di Ciduhan ngalawan tuh lain teu boga Ciduh catet nggak perlu gitu loh sahamane ya tapi mena perang sekali nonjok di satu riwayat wafat kata berarti kudu olahraga kowi kawi yul jismi berarti sohihul eh salimul akidah jaga akidah mau bisa muntenangan ilmu mah eh, sohihul ibadah ibadah kudu nyunah entong ngandelkeun sumanget ngejos hijrah karek dua minggu langsung ngahukuman batur salat ge dayang kaciri lewi ngaganti nuting alun sholat subuh batur dua rakaat genep sih sama, mah Aing ya. Nah, amang sholat subuh genep rakaat, dua wae alus, komo genep siang hitung seorang, Oh, tuh bisa. Mata kudu sohih ibadah teh. Ulah capek gawe teu kapake diteke. Kudu nyunah karo Rasul, mang. Pede hukum tuh bisa. Boleh, pemuda gaul tapi soleh itu pede, pendamai dunia. Ulah ukur pede tepuguh, nggak ngimaman mah kurang lah. Udah loba ngarekam urang bacaan-bacaan sugantenya bisa. Rokaan kahiji, Al-Fatihah aman. Kulhu aman. Rokaan kedua ngahuleng. Bismillah aman. Tapi maca surat jamaah lo bakil. Ya. Subhanallah, cik sarana teh. Subhanallah, terumah salah gerakan. Langsung malaikat tukang, baik kulhu deui, cerah. Ah, kacau, kacau berarti tegawa tuh aku gua hawa nafsu hayang kapuji lebay pret nya gaul nanya tak sebentar lagi dibuka momen pertanyaan nanya nu gaul mah nanya jika orang gaul di Arab nyakit lancar bahasa Arab gaul weh da orang soleh di Arab malobana gaul pede bisa bahasa Arab nanya ku bahasa Al-Quran bahasa universal nanya kenawan nanya kenalaman, alamat syekh tahan min aina anta min Indonesia ila aina ihdinas sirata mustaqim saya minta tolong kemana jalan lompong ditunjukkan dah siratal ladzina an'amta alaihim gaul emang kia ke masjid jadi ilmu teh namahan aduh teu teu gaul ah teu teu ilmu mah teu gaul akidah nanti salamat mah nu ieu digawean nu ieu gawean ieu gaul mah jeung saha ong adan beretak tad ka mana da ngajelaskeun mah ku sikap atuh dakwah mah nu teu capek mah kumaha batur ningali orang jadi hayang sholat cuma geus ngaku salat tapi batu reka masjid ningalian orang lompat, cik mun orang nges ngaji jadi alat dakwah tuh awak teh mun ningali ustad hayang ngaji ningali mujamil hayang bisa ngaji ningali ustad hanan hayang bisa ngapalkan hadis gitunya oh jadi tertarik cik mun batur ningali orang hayang ngaji yang utah karena begini ya punten sedikit lagi pertanyaan mah gampang fitri itu kan nol ibarat botol kosong kita dikosongkan lagi nol semua orang punya hak lebaran, tapi tidak semua orang punya hak Idul Fitri. Nu puasa, nu puasa, lebaran. Ya, nu taraweh, taraweh, lebaran. Hak semua orang dan budaya, ya teman. Tapi Idul Fitri mah, sorry to say audisi ya teman. Nah, ketika kita dapat kesempatan Idul Fitri, dapat kesempatan dikosongkan, botol kosong, diisi air mineral, goceng. Mun bersegel ya ge, Diisi madu, rada naik lah. 50 ribu. Isi sop buah 20 ribu. Esi parfum channel jutaan, botolan eta kene. Esi cai got. Jadi awas, gaul tapi soleh. Setelah Idul Fitri mau diisi apa? Tapi ulah merasa suci, nges gaul ke masjid, lalu ninggalin untuk ke masjid, jadi alergi. Nges tong gaul jeung setan entong. Jika dokter gigi anyar lulus terus praktek di hiji lembur di satu kampung buka murah diskon satu kali nyabut gigi 50 ribu murah pisan nutu unger yang dicabut saking murahnya, ya datanglah di launching pertama dia praktek lima orang pasien datang dok saya unger hoka asupan ranginang dud, langsung karena dokter baru GRT menyikapi praktek teh tadi biusola dicabut langsung kuak histeris kuak nu lima pasien nu opat kabur Aidina iklana seberapa ya? puluh re, ribu. Cabut huntu hiji kuduna lima 50 ribu berapa dok yang nanya dinya nggak saya tulisan anak mestinya 50 ribu jadi 250 kenapa dok coba nyeri coba mahal gara-gara mana yang gorowok nu opat lompat deh <laughs> kuduna orang menang duit 250 ribu nah. loba jelema nu hayang gaul jika orang dengan kesolehan dengan lingkungan yang soleh tidak mau masuk karena kitanya nggak soleh jadi lompat ningali orang karena orang sok bersih tidak bersih merasa sok pintar tidak pintar merasa Tak ulah humble anu gaul tapi saleh mah jeung sasari we aslina saya mahnya copet ge digaulan minimal wawuh pas istri saya mau dicopet itigrig teh kurajana tong dicopet goblok eta mah pamajikan si ustaz no siapa pamajikan orang goblok lain tadi dicopet cenah tuh nya minimal ngabelaan aya ayatna teh ta'awanu alal birri wat taqwa al maidah ayat 2 saling tolong menolonglah dalam ketakwaan kencan bisa rubah deketan minimal ya nu dongeng budak panglem teh lain kriminal teh teh beli oke jelly drink menunda rasa lapar teh teh aslina dah yang benghar mah gampang atuh teu kudu